Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala As-sadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna salasatan min bani Israel. Abras wa Aqra wa A'ma Aradullah an yabtaliyahu Faba'asa ilahim malakan Fa'atal Abras faqala Ayyu syai'in ahabu ilaika قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد كذرني ناس فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال الإبل أو قال البقر شك الراوي فأعطي ناقة أشراء فقال بارك الله لك فيها فأتى الأقرأ فقال أي شيء أحب إليك قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي كذل للناس فمسحه فذهب, فذهب عنه وأؤتي شعرا حسنا فقال أي شيء أي المال أحب إليك قال البقر فأؤتي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس famasahaha faradahu famasahahu famasahahu faradallahu ilaihi basarahu qala fa ayyul mal ahabu ilaik qala al qanam fa utiya syatan walidan fa antaja hadani wal wawallataha hadha fa kana li hadha wadin nal al ibil wa li hadha wadin nal bakar wa li hadha wadin nal qanam ghanam innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi fa qala rajulun miskin qadik qad tok qad qata'at biyal jibalu fi fi safari bala bala kali lawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi kalau launa hasan wa jildal hasan wal mal ka'iran ataballahu bihi fi safari wa qala al hukuku kathira wa qala akinni a'rifuk a'inni ta'inni a'rifuka hmm? alam takun yak jiru kanas. juga, eh, ya, jiru kanas ya tuh. bagola in nama waris tuha dan mal kabiran an kafirin. Faqala in kunta kadiban Allah ila ma kunta. Wa atal akra fi surat fi suratihi wa hayatihi faqala lahu mislama ma lihada. Wa radda alaihi mislama radda wa qala in kunta tajiban fasayyarakallah ila ma kunta wa atal a'ma fi surati wa hayatihi wa qala rajulun miskin wa ibnu sabil in qat'at biya al-jibalu fi safari fala balagha lil yawma illa billahi thumma bik as'aluka billadhi radda 'alaika basaruka syatan ataballahu biha fi safari wa qala qad kuntu a'ma faradallahu ilayya basari fa khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta wa wallahi ma ajhaduka wa wallahi ma ajhaduka bi syai'in akhadtuhu akhadtahu lillahi azza wa jalla wa qala amsik ma lak fa ubilitum wa qala anka faqad radhiyallahu Fakat radhiyallahu anka wa syakhita ala sahi sahibaika mutafakun alaih. Wa naqatul Udah. Saya artikan ya, saya artikan kemudian eh, langsung aja eh, kita bahas nanti. Hadis ke-6 dari Abu Hurairah. <coughs> Annahu sami'a an-nabi sungguhnya Abu Hurairah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Inna talatatan min Bani Israel Sungguhnya ada tiga orang daripada Bani Israel Ini adalah uh, boleh menceritakan umat-umat yang dahulu untuk supaya kita bisa mengikuti yang positif atau cerita-cerita yang tidak benar untuk kita menghindari daripada yang negatif. Hadis an Bani Israel wala haraj katanya. Ceritakan daripada Bani Israel, bukan ngerasani. Hah? yang baik ceritakan, yang jelek juga ceritakan enggak dosa kamu. Cuma jangan yang bertentangan dengan usul. Nah, jangan yang bertentangan dengan usul, maka seperti cerita yang terlalu berlebihan, bagaimana Nabi Ayub sampai begitu misalnya atau cerita alhasil yang yang keluar daripada usul baik itu bertentangan daripada adillah mangulah atau yang yang makgulah nah itu tinggalkan. Tapi kalau enggak, hadith an Bani Israel wala haraj. Hmm? Tiga orang, karena itu ada kalau orang menyatakan alergi, ini Israeli ini. Ini kisah Israeli. Kenapa kalau Israeli? Kalau enggak bertentangan enggak ada masalah. Kenapa? Cerita-cerita Israeli boleh Hadith an Bani Israel wala haraj. Kalau enggak bertentangan enggak ada masalah. Yang bertentangan baru yang buang. Nah, eh, ini orang enggak ngerti. Ini Israiliyat ini, Israiliyat. Loh. Israiliyat. Ini Nabi ceritakan Bani Israel. Kenapa? Di Al-Qur'an ceritakan Bani Israel. Nah, bukan Mas Israiliyat atau apa? Lah kalau bertentangan baru Anda berkomentar Mas ya. Hadis sahih bilang Israiliyat. Ini Israiliyat ini hadis ini. Karena itu hadisnya itu maudhu. Enak itu. Enggak belajar ilmu hadis Israiliyat. Nih, ini ya orang tidak ngerti apa-apa ini. Nih, karena itu kadang-kadang berlagak pinter tapi kata goblok gitu kalau orang, gitu itu Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim Israiliyat kemudian dikatakan maudhu. Dari mana itu? Ini punya sanat ini enggak punya sanat sama sekali kok. Hadis an Bani Israel enggak ada masalah. Di Quran juga menceritakan Bani Israel, di hadis banyak menceritakan Bani Israel. Enggak ada masalah. Yang penting tidak bertentangan. Hah? Yang penting riwayat itu tidak bertentangan. Inna salatatan Bani Israel. Ada tiga golongan daripada Bani Israel. Ada tiga orang daripada Israel, Bani Israel. Abros, belang, wa akra, botak, wa akma, buta. Aradallah yatiliyahum. Allah mengendaki menguji mereka tiga orang ini. Jadi Allah itu menguji hambanya ya. Hati-hati. Hmm? ujian itu bisa berupa yang jelek, bisa berupa yang bagus. Tapi ini rupanya diuji yang bagus ini. Eh, ini mau diuji yang bagus, bukan diuji yang jelek ini. Cuma ada yang lolos, ada ada yang lulus, ada yang enggak. Dengarkan baik-baik. Bagaimana bentuknya biasanya kan orang yang bagus kulitnya kemudian jadi belang ujian itu. Orang yang matanya ngelihat kemudian jadi buta itu ujian. Ini enggak nanti. Yang buta jadi ngelihat itu dikatakan ibtilah ujian itu. Yang belang menjadi sembuh itu dikatakan ujian juga loh. Hati-hati. Yang melarat jadi kaya itu juga ujian. Aradallah yabtaliyahum. Allah menghendaki untuk menguji mereka. Faba'atha faba'atha ilaihim malakan maka mengutus Allah kepada mereka tiga orang ini satu malaikat. Fa'atal abros yang pertama datang kepada yang belang. Hmm, orang pertama. Fakol maka berkata si malaikat, ayu sheena habu ilaik. Apa yang paling engkau senangi? Yang paling engkau senangi itu apa? Qala launun hasan ya warna yang bagus. Dun hasan kulit yang bagus. Wa yathab anni alladhi gadara gadara niyan nas dan hilang dariku apa yang telah merasa jijik orang dariku. Ya hilang penyakitku ini, jadi orang yang wajar, jadi orang yang normal gitu. Ini ya, maka mengusap malaikat hu kepada ini orang, dhahaba anhu gadaruh. Maka menghilang daripada si abros orang yang bilang tadi itu yang menjijikkan tadi itu. Wa'utiyah dan dikasih launan hasan, warna yang bagus. Launan hasanan. Qala fa'ayyul mali ahabu ilaik. Harta apa yang paling kamu senangi? Ini paling paling senang, paling gemar itu apa? Dalam bekerja. qala al-ibil. Saya senang nyarah onta. Au qala al-bagor. Sak perawi. Atau Nabi berkata al-bagor sapi. Sak perawi. Antara unta dan sapi. Syakarawi. Fa'utiya naqatan, maka dikasih unta betina usyara yang hamil langsung. Faqala maka berkata si malaikat barakallahu laka fiha semoga Allah memberikan berkah bagi kamu di dalam ini unta. Nah. Ini gambaran hati-hati lah ya. Jadi kalau kamu datang dari wali misalnya insya Allah kamu akan berkah, insya Allah kamu tadi itu akan kaya, belum tentu itu adalah pasti baik kamu. Didoakan barakallahu lakfi fi malik itu belum tentu. Kalau kamu nggak syukur itu jadi sebab malapetakannya kamu loh ya. Hah? Sekalipun doakan malaikat ini belum tentu. Nah itu tabih. Hati-hati. Hmm? Oh sudah diusap sama wali, insya Allah khair sudah diusap. Ini diusap malaikat ini. Hmm. Nah, sudah didoakan, doakan, doakan malaikat ini hati-hati, jaga itu. Hmm. Nah, saya teruskan. Fatal agro maka datang si malaikat tadi itu kepada al agro yang botak. Nah, ini banyak yang botak sekarang ini. Fakala ayu syai'in bulek. Apa yang paling disenangi oleh kamu? Kalau sya'run hasan, rambut yang bagus. Nah, mungkin tidak tidak pakai kopi ya. ya. Kalau kita pakai kopi ya ketutup butaknya itu. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi gadarina nas dan menghilang dari dariku apa yang menjijikkan orang dariku. Karena saat itu mungkin orang semuanya rambutnya bagus-bagus, dia ada yang, dia aja yang botak begitu. Famasahahu maka mengusap kepada dia eh, malaikat fadhhaba anhu maka hilang itu kebotakannya wa tiya sya'ran hasanan dikasih rambut yang bagus. Eh. Qala ayyul mali ahabu ilaik harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-bagor sapi. Fa utiya baqaratan hamilan dikasih sapi betina yang hamil Faqala maka berkata malaikat barakallahu laka fiha semoga Allah memberikan berkah bagimu di dalam itu sapi. Fatal a'ma maka datang malaikat kepada a'ma yang buta. Faqal ayu habu apa yang paling kamu senangi yang kamu harapkan qala an yaruddallahu ilayya basari Allah mengembalikan kepadaku pandanganku aku bisa melihat lagi fa nas maka aku bisa melihat manusia lagi. Famasahau maka mengusap malaikat kepada itu si A'ma faradallahu ilaihi basarah dan Allah mengembalikan pandangannya lagi bisa melihat lagi. Wala faahayu faayu mali ayyuma ahabbu ilaik harta apa yang paling kamu senangi? Qala al-ghanam kambing. Fa utiya syatan walidan maka diberikan kepada dia kambing betina yang hamil. Fa anta jahazani maka memperlahirkan dua orang ini yaitu si Abros dan si Ag Agro si yang belang dan yang si botak nah, kalau intaj itu kepada sapi dan bagor eh, kepada apa kepada unta dan sapi kalau walada itu kepada eh, kambing biasanya walada dan memperlahirkan Hah? si akma hada. ya fakana li wadin maka ada bagi yang ini siapa yang pertama si belang wadin satu lembah minal ibil daripada onta oh, lahir, lahir meteng maning lahir meteng maning anaknya gampang metengan sudah panjang umur semuanya lagi ontanya ya Oh, sehingga tidak waktu yang lama, waktu yang singkat, uh, satu lembah penuh dengan ontanya dia. Waliada dan untuk yang si botak wadin satu lembah minal bagor daripada sapi walihada dan untuk si akmah si yang buta wadin minal kanam satu lembah daripada kambing ngono kambing sudah semuanya. Nah setelah sudah berubah Penyakitnya hilang, kefakirannya hilang jadi kaya nah, Inilah datang ujian Ujiannya bagi orang yang kaya, bagi orang yang sehat, bagi orang yang bagus keadaannya ya ini Tuma ida atal abros Tuma inahu atal abros Sungguhnya itu malaikat datang kepada yang belang fi surati dalam bentuknya si belang waiati dan keadaannya seperti si belang dalam keadaan miskin dahulu faqal maka berkata sim yang belang tadi itu rajulun miskin saya ini orang miskin godin qata'at biya jibal udah saya sudah terputus dari gunung-gunung maksudnya udah enggak punya pekerjaan saya ini eh, sudah nggak punya al-asbab, sudah nggak ada eh, biaya safari dalam perjalananku, sudah nggak ada punya apa-apa saya ini, karena ini sudah gelandangan begitu. Fala bagal balagoli nggak ada sangu bagiku al hari ini, Hah? nggak ada yang kami andalkan, nggak ada biaya aku dari ini, illa billah kecuali dengan sebab pertolongan Allah Sumabika kemudian dengan pertolonganmu. wes yang bisa membantu saya Allah sama kamu sekarang sudah. As'aluk, aku sekarang minta kepada kamu. Billadhi a'tak dengan Tuhan yang memberi kamu al hasan. Hmm, demi Tuhan yang memberikan kamu warna yang bagus, kulit yang bagus, wal jildal hasan, wal mal dan harta. Itu ba'iron kasih aku satu onta ya ataballahu aku e, menjadikan itu bekal bihi dengan itu onta fi safari di dalam perjalananku juga minta duit lima ribu nih Untanya kan ribuan anak minta satu onta ya demi Allah yang telah mengembalikan kulit kamu saya ini sama keadaannya seperti kamu lo dulu saya minta demi Allah yang telah memberikan kamu kulit yang bagus dan harta ini saya minta sapinya apa untanya satu ya Minta unta ini. Kira-kira kalau ente punya mobil 200 dikasih, dimintai satu mobilnya Anda gimana? Mure ojo. lagi mobilnya ya. Nah, ini minta satu unta. Kemudian Fakala al-hugub kathira ini. Ini biasanya, biasanya kalau orang nolak itu gitu anak ini masih banyak kewajiban kalau dimintai sedekah banyak orang begitu al-huququ katsirun anak ini banyak tanggungan masih nah, ini yang dikhawatirkan nanti nasibnya seperti si Ama ini jangan ada yang menyatakan saya banyak tanggungan kalau mampu cepat dibantu jangan-jangan malaikat itu yang datang sama ente itu al-huquq <laughs> katsira <laughs> Fogal maka berkata ini si malaikat, "Ka'anni a'rifuk." Sepertinya aku kenal sama kamu sama malaikat. Jadi kadang-kadang orang yang minta tadi itu mancing emosi ya. Ah, justru kamu harus curiga, ini sopo ini. Nah, eh, jangan pegel. Alam takun abros. Bukankah kamu adalah orang yang belang ya dulu? Yagdarukan nas, orang semuanya jijik dengan kamu. Fakiran, bukankah kamu itu orang fakir dulu? Allah maka Allah memberi kamu. On time. Marah dia, pokok. Innama warithu hadal mal kabiran an kabir. Eh, aku ini mendapatkan warisan ini, harta. Dari memang kakek nenek moyang aku yang semuanya itu tokoh-tokoh. Orang-orang hebat, orang pemuka-pemuka. Uh, udah, dia tadi tidak mensyukuri nikmat Allah jadi orang kikir dia tidak melihat bahwa pemberinya adalah Tuhan yang gampangkan dia adalah Tuhan nah, maka dinyatakan in kunta kadiban kalau kamu bohong fasayyarakallahu ila ma kunta semoga Allah menjadikan kamu seperti dulu lagi naudzubillah bidzalik dzalik hati nah wa atal agra datang kepada yang kedua yang botak Fi dalam bentuknya dia. Wahai ati, ya, dalam bentuk badannya dan keadaannya melarat, botak juga. Faqalahu mitra ma qala li sama kejadiannya seperti itu, apa yang diucapkan dialognya sama. Waradda alaih dan menolak si botak tadi itu kepada malaikat Mitra maradda radda seperti yang menolak ini. Tolak sama, keadaannya sama. Faqal in kunta kadiban Wah ini dapat warisan, jangan ngawur. Rambut saya ini mulai dari Nabi Adam sampai sekarang ini bagus semuanya turunanku. Nah, in kunta kadiban jika kamu tadi itu bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah mengembalikan lagi seperti semula. Wa tala'ma datang kepada si orang yang buta. Fi surati dalam keadaannya wahai atih dalam bentuk dan keadaannya semuanya. Kalau rajulun miskin, aku ini orang miskin wabnu sabil orang yang terlantar ingga taat bil jibalu fi safari udah nggak ada apa-apa lagi bukan jibal hibal ya alafu eh, keliru tadi bukan jibal hibal sudah nggak punya biaya lagi aku dalam perjalananku hmm, hati bukan bukan jibal fala balagha lil yawm udah nggak ada bekal lagi hari ini illa billah tsumma kecuali dengan pertolongan Allah dan pertolonganmu kasih aku bantuan ya As'aluk aku minta kepada kamu billadzi radda 'alaika basarak dengan Allah yang mengembalikan pandangan kamu. Syatan satu ekor kambing betina. Ataballahu yang aku bisa berbekal dengan itu satu kambing fi dalam perjalananku. Minta satu kambing. Fagal qad kuntu a'ma. Ya, dulu aku sama nasibnya dengan kamu buta. Faradallahu ilayya basari, maka Allah mengembalikan pandanganku. Wakut masyita. Ambil apa yang kamu senangi dah. Pen. Apa? Satu, dua, sepuluh, dua puluh. Ambil. Hah? Wadak masyita. Tinggalkan apa yang kamu eh, apa? Apa yang kamu eh, senangi. Apa yang kamu mau. Kamu mau tinggalkan, kamu mau ambil, sakar milio dewe, sak perlu Ya sak puasnya kamu hmm. fawallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai' akhadtahu lillah demi Allah aku tidak akan memberatkan kamu yang kamu ambil karena Allah bebas silahkan Fogola amsik malak. Nah, ini ini gambaran kalau kamu itu bisa bantu tuntas, jangan bantu sebagian. Ada orang punya biaya. Hah? Perlu biaya pengobatan 2 juta. Jangan kamu kasih 100 ribu kalau kamu mampu semuanya. Yang nekat seperti orang ini. Jangan-jangan itu ujian loh. Bagi kamu. Perlu berapa? 2 juta kamu mampu bantu, bantu semuanya. Hah? Jangan kamu tinggalkan. Ya sudah saya bantu 100 ribu. Padahal kamu bisa bantu semuanya. Ini orang yang 1 juta 900 dari mana dia? Lah kalau nggak ada lagi kecuali kamu. Mungkin kamu satu-satunya orang yang diharapkan untuk bisa membantu. Jangan kamu membantu sebagian kalau mampu bisa membantu semuanya. Gagano. Hah? Jika kepingin berkah kamu tadi itu. Jangan-jangan itu ujian loh bagi kamu. Hah? Baik. Bagaimana akhirnya? Fagal amsik malak. Sudah. Tetapkan harta kamu. Enggak, enggak, enggak. Aku ini malaikat enggak butuh ambing. Nah, amsik mah malak. Fa ma ubtulitum. Kamu itu cuma diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad radhiyallahu anka, benar-benar Allah telah meridai kamu wasakhita ala sahibaik dan Allah murka kepada kedua teman kamu yaitu si buta eh, si belang dan si botak dan akhirnya kembali dalam keadaan eh, semula karena dia tidak lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala lihat tadi ya nah, dari ini juga kamu bisa ambil manusia itu bisa ketemu malaikat tapi dari, bukan dalam bentuk aslinya dalam bentuk e, perwujudan bisa hmm? nih karena itu kalau Bani Israel bisa ketemu malaikat apalagi umatnya Nabi Muhammad para aulia bisa ketemu malaikat kenapa oh itu goro ketemu malaikat kenapa enggak ini Nabi menceritakan mereka bukan Nabi ketemu malaikat di Al-Quran bagaimana istrinya Nabi Allah Ibrahim Hah? E, eh, ketika mendengarkan bagaimana perbincangan Nabi Ibrahim dengan malaikat yang akan mengadap Nabi Allah e, kaumnya Nabi Allah Lut apa fasami'ah e, fasami'at Nah, jadi eh, mendengarkan pembicaraan Nabi Allah Ibrahim dengan eh, dua tamu dianggap malaikat eh, dianggap itu adalah tamu eh, nggak tahunya dua malaikat yang ditugaskan Allah untuk mengadab kaumnya Nabi Allah Lut. Wasami'ad dhahikatan apa? Eh, jadi Nabi Ibrahim ini istrinya lama sampai tua nggak punya anak. Nah, akhirnya dikasih kabar kamu sebentar lagi istri kamu akan mengandung dengan Ishak. Tertawa istrinya, masa ada setua ini akan bisa mengandung gitu. Hah? Siapa yang ngambil Quran ini? Hah? Ayo, ya ada fadhahikat fadhahat ajuzun agim apa sebelumnya? wa mra'atuhu qa'imatun fadhahikat wa qalat ajuzun aqim ya nah, itu uh, istrinya Nabi Ibrahim tahu dengan malaikat tadi itu demikian juga ketika uh, datang kepada Nabi Muhammad Israel dan waktu itu Sayyidatuna Fatimah ha? radhiyallahu anha melihatnya. Ha? Dan juga Sayyidina Umar dan beberapa sahabat ketemu dengan Jibril dalam surahnya. Eh, da, da, dalam apa? Dalam perwujudannya. Banyak sekali. Ha? Banyak sekali cerita-cerita itu lah bisa terjadi kenapa sahabat umat Muhammad tidak bisa terjadi kok bingung gitu orang sekarang kalau ada karamah ketemu dengan perlu Jibril bingung nggak perlu dibingung kok bisa itu terjadi nggak ada masalah ah, demikian juga ketemu dengan arwah ya ketemu nggak mungkin ini ketemu dengan Habib Fulan padahal sudah mati nggak ketemu nggak mungkin ketemu dengan Nabi kenapa kenapa tidak? sama aja kan malaikat itu nggak bisa dilihat tapi bisa da, menyerupai manusia bisa bertemu kemudian jin bisa menyerupai sehingga bisa berdialog dengan orang dari itu bukan dalam bentuk aslinya roh juga begitu dalam bentuk asli nggak mungkin akan bisa nah, tapi bisa nanti dalam perwujudan karena itu kalau ada ru'yatul nabi ya gobbo, ada ru'yatul awliya ya gobbo, nggak usah bingung. Itu juga diterangkan kok dalam hadis. Ini malaikat buktinya bisa. Nah, karena itu eh, jangan kita ini mengukur eh, orang itu dengan diri kita yang belum mampu. Kalau ada misalnya ahli astronomi dia menceritakan di planet itu begini, begini, begitu Jangan kamu nyatakan goro udah ada tidak pernah sampai ke planet dia. Loh, matanya dia terus dikasih alat. Ada alat untuk bisa melihat. Anak kecil ini memang nggak ngerti. Itu dibuat mainan. Tapi kalau mereka digunakan untuk melihat. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala beri, memberikan kelebihan matanya dia bisa untuk bisa ru'yatun nabi ya goboh atau ru'yatul aulia masalah ya ghadha bisa juga kenapa enggak Hah? yang biasa aja bisa nih tiga orang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu yang mengingkari huh? Eh, karomah tadi itu sebenarnya dia mengingkari kebenaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam had ada yang perlu dibahas? Nah kira cukup ya bagus. Cuma Kalau memang jadi wali beneran nggak apa-apa ya Kalau bukan jadi wali beneran Dia e, menyatakan Aku melihat bangun Ya Rasulullah Rangkulan begitu Padahal paling dari hati Itu adalah eh, eh, Pemalsuan dan penipuan dari itu Iddia Al-wilayah mengaku-ngaku jadi wali padahal bukan wali itu mengakibatkan su'ul khotimah bahaya itu orang dan membahayakan orang lain sama dengan bukan dokter ngaku dokter hati-hati hukumannya banyak besar loh itu ya enggak itu hukumannya besar kenapa bahaya dirinya juga membahayakan orang lain bukan polisi ngaku polisi oh penjara nanti eh, bukan wali ngaku wali pun rokok nanti itu orang Nah, bukan menjadi ukuran wali itu bukan karena diciumi tangannya sama orang. Ukuran wali tadi itu bukan berarti uh, semua keinginannya disampaikan. Ukuran wali bukan itu. Ukuran wali itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.